Kita jaga anak-anak gadis kita. Kalau ustaz cuma ceramah, jangan bonceng-bonceng. Jagalah aurat. Tapi ada yang lebih hebat. Tidak pakai ceramah. Tidak bersuara. Tidak pakai mikrofon. Cukup dengan perda. Peraturan daerah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari mana itu? Loks mau. Heboh! se-Indonesia. Perda apa ini? Perda apa ini? Perda menyelamatkan anak gadis. Tidak boleh duduk ngangkang. Ribut semuanya. Tapi ketika artis buka baju, diam. Artis berzina, diam. Orang apa ini? Otaknya berkudis di orang yang ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pandang ke kiri ada Pak Bupati, pandang ke kanan ada Pak Wali Kota. Inilah hari yang paling membahagiakan. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan guru, para tengku, abu dan abi, tak dapat disebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mestinya berdiri di samping. Tidak layak menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Membelakangi mereka tak boleh. Tidak beradab. Tidak sopan santun. Lalu kenapa Ustaz berani tegak di sini? Sebelum maju tadi saya mohon izin dulu. Dan ketika saya angkat tangan, mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Kalau ada orang mengangguk, itu artinya setuju. Jangan nanti ada kesannya apa itu Ustaz Somad tak menghormati ulama, tak memuliakan ulama, berani membelakangi ulama. Kalau gitu kita balik ceramah. Saya menghormati para ulama. Abdul Somad berceramah ke Nangru Aceh Darussalam di buminya ulama, bukan berceramah. Na'udzubillah. bukan berceramah, tapi ingin datang menjalin silaturahmi. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya menjalin silaturahim ke makam Malikul Saleh, raja yang saleh. Ke makam para ulama saya datang. Di mana saja negeri yang saya datangi, pasti datang yang hidup saya datangi ke rumah. Yang tidak bisa saya datang berjumpa di acara tablik akbar. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menyehatkan badan, memanjangkan umur, mendatangkan barakah insyaallah. Amin. Banyak amal ibu, banyak amal bapak. Tidak mau bersilaturahim, la yadkhulul jannah. Tidak masuk surga orang rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu yang putus sambung lagi. Ini ada orang-orang yang tak mau menyambung silaturahim. Ketika ditanya, sudah kau sambung? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Ada lagunya, Pak Ustaz. Apa lagunya? Putus tak bisa disambung. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Oleh sebab itu, yang selama ini memutus tali silaturahim, setelah acara tablik akbar ini ada perubahan, hendaknya disambung lagi silaturahim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. dengan datang ke Lok Sumawi saya bisa menyambung silaturahim dengan Pak Wali Kota beserta jajaran Bapak Asisten, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, lalu hadir pula bersama kita Bapak Bupati, lalu bersama kita pula ada tokoh masyarakat, ada pun rombongan kami, ada Ustadz. Sekarang lagi tren Ustadz pakai warna. Kemarin saya di Samarinda jumpa sama Ustadz Pink. Sorbannya pink, cincinnya pink. Lalu saya ini mau menanya segan, tapi rupanya dia ada feeling. Akhirnya dia jawab, Ustaz tahu arti pink? Tidak. Pengen ikut Nabi ke surga. Hmm, itu artinya Bersama kita sekarang ada Ustaz Oren. Tadi waktu makan di tempat warung Pak Ulis, tidak adil nampaknya Pak Ulis. Kenapa? Minumannya semua jus ya. Hadir bersama kami. Bersama kami ada alumni-alumni Timur Tengah. Dari Al-Azhar Kairo. Dari Mesir. Dari macam-macam negeri. Dari Sudan. Yang diikat dalam suatu ikatan namanya ikat. Ikatan alumni Timur Tengah Nangro Aceh Darussalam. Ketuanya hadir bersama saya Ustaz Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi LC Sudah kenal? Tegak dulu Ustaz Fadil nah, Itu dia orang Fadil Rahmi LC Kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan Sumatera Utara Kakak kelas saya juga di Al-Azhar Kairo Dua tahun Lalu kemudian sekarang pulang Di teleponnya saya Assalamualaikum Mat Dia tak manggil Ustaz, manggil Mat aja sekarang sejak video saya viral baru dia panggil ustaz. Bisa datang ke Aceh? InsyaAllah, I'm coming. Begitulah janji harus ditunaikan. Al-wa'adu da'in. Janji adalah hutang. Maka hati-hati berjanji. Karena sekarang lagi musim berjanji, sudah mau dekat. Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ini Pak Wali Kota, ini periode yang ketiga. Apa? Kok bisa wali kota tiga periode? Di mana-mana kan dua kali. Dulu jadi wakil, jadi wali kota dua kali. Berarti dipilih orang sampai tiga kali, itu pasti menunaikan janji. Karena kalau orang tak tunai janji, pasti orang akan berkata, cukup sekali aku merasa. Oke, okay, kita tak usah lama-lama cerita itu, nanti banyak orang sakit hati. Dulu ini komplek hebat Ustaz. Pupuk ASEAN. Megah, mewah, cantik. Dulu ini hebat Pak Ustaz. Ada minyak. Dulu kota ini petrodolar Pak Ustaz. Tapi sekarang mana? Gas, kering, pupuk, habis. Investor tak datang. Apa maknanya? Yang dibanggakan bisa berakhir. Bangga dengan pupuk, habis. Bangga dengan gas, habis. Bangga dengan minyak habis, tapi ada satu kebanggaan yang tak habis. Apa dia? Anak soleh, anak soleh yang tak pernah habis. Kalau anak satu habis, tambah satu lagi. Maka anak soleh. Ternyata inilah yang dipahami oleh tokoh masyarakat kita mereka berpikir, Ustadz Somad, kalau kami bangga dengan gas kami, gas bisa habis. Kalau kami bangga dengan pupuk kami, pupuk bisa habis. Kami bangga dengan perusahaan kami, investor habis, investasi putus. Tapi ada yang tak putus, itulah dia investasi anak soleh. Nabi mengatakan, Idza matal hadis riwayat Muslim. Idza matal insan kalau manusia mati, inqata'a putus tapi ada yang tak putus. Di antara yang tak putus itu adalah waladun salihun. Maka didirikanlah pesantren namanya Al-Mukhlisin. Pesantren ini memiliki tiga kelebihan. Pertama, spiritual. Spiritual, bukan spiritus. Terus spiritus itu yang lampu Petroma Strongkeng. Spiritual. Spiritual itu artinya agama. Batin yang kedua leadership. Leader pemimpin. Ship kambing. leadership memimpin kambing. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Tamat pesantren, dia bisa menjadi seorang bekerja. Tidak tamat pesantren ingin jadi PNS, tidak tamat pesantren jadi kuli tapi tamat pesantren membuka lapangan kerja maka ada tiga tadi spiritual leadership entrepreneur Bapak Ibu dengar baik-baik karena saya lama ingatnya bagi yang anaknya belum didaftarkan daftarkanlah anak anda ke pesantren al Muklisin sebelum tanggal berikut ini satu-satunya yang bisa membentengi negara ini dari berbagai kerusakan adalah pondok pesantren. Betul? Tapi orang Aceh punya istilah khusus. Apa namanya? Daya. Tapi sekarang orang menyepelekan. Anak kau di mana? Pesantren, kampungan. Anak kau di mana? Daya ketinggalan zaman. Anak aku hebat. Di mana? Islamic boarding school. Islamic Islam, boarding berasrama, school sekolah, Islamic boarding school sekolah Islam berasrama. daya lah itu. Apa bedanya kan? Islamic boarding school. Orang kita terlalu banyak pakai istilah Inggris-Inggris. Kau tadi makan pakai apa? Ayam goreng. kau orang kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Fried goreng, chicken Ayam fried chicken. Ayam goreng. Kualinya sama. Minyak Minyaknya minyak jelantah juga. Nah, oleh sebab itu maka daftarkan anak anda ke pesantren, daftarkan ke dayah, daftarkan ke Islamic Boarding School, daftarkan ke sekolah Islam terpadu, SMP IT, SMA IT. Maka nanti setelah dia tamat mau jadi apa, terserah. Dulu datang Belanda, menembak kita berdarah-darah. Dulu kita ditembaknya pakai meriam Belanda, sekarang ditembaknya pakai meriam. Saya tak ada nyebut. Jadi saya sebut dipiralkan pula sakit hati. Dulu ditembaknya kita pakai senjata, pakai tombak, pakai panah, pakai senapan, pakai tank. Sekarang kita ditembak, tidak berdarah. Tak ada badannya yang luka, badannya sehat. Tapi otaknya error. Apa yang merusak paling hebat merusak anak-anak kita? Narkoba. Tertangkap narkoba 1,6 ton sabu-sabu. 1,6 ton sabu-sabu kalau kita hirup sekarang ramai-ramai 3 bulan mabuknya. Bayangkan itu. Bapak-bapak dari kepolisian, Badan Narkotika Nasional tidak sanggup lagi karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Maka siapa yang mengontrol ini? Orang tua. Maka ibu tak boleh berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi sama siapa, duit yang dikasih kemarin kau pakai kemana, balik jam berapa, sama siapa saja, berkawan sama siapa. Kalau ibu sudah berhenti merepet, ibu sudah berhenti bicara, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Walaupun anaknya marah, tidak peduli, tidak apa-apa, selamatkan mereka. Tiba-tiba HP anak tertinggal di kursi. Ibu coba miskon. Nama aku siapa dibuatnya di situ? Security kejam. Tidak apa-apa daripada kita dianggap baik, sabar. Jadilah ibu-ibu yang sabar. Anaknya pecandu narkoba, sabar. Anak hamil tiga bulan, sabar. Itu bukan ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang goblok membiarkan anaknya tidak bisa memiliki masa depan. Mana contoh anak yang terselamat? Syekh Rashid tegak berdiri sebagai model. Sengaja diundang Pak Ulis untuk menunjukkan ini loh anak-anak seumur beliau. Saya baru bisa ceramah tahun 2008. Umur 31 tahun. Seumur beliau, kalau nengok orang banyak, menggeletar. Mungkin kalau seumur beliau suruh ceramah pakai pempers. Tapi anak-anak bisa tegak di sini, bisa baca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Walaupun tak miripnya senyum-senyum. Mendengar suaranya tadi Masya Allah. Kadang-kadang kita terpukau mendengar suara Ar-Rahman. Di kamar terdengar suara Ar-Rahman. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Bukan anak kita mengaji. Oleh sebab itu maka ini anak ini mesti dijaga. Ustaz Somad dulu di pesantren ya. Sama dengan Ustaz Fadil Rahmi satu pesantren. Apa nama pesantrennya? Darul Arafah Medan. Nah, janganlah tanya. Pertanyaannya langsung memojokkan. Langsung tembak aja. Tamat Pak Ustaz. Gak tahu orang tak tamat. tidak juga. Aduh hilang bantai ini. Ustaz Fadil tamat, saya tidak. Akan datang yang tanya gitu lagi. Tak sedap. Selamatkan anak-anak kita. Karena kalau tidak selamat, na'udzubillah. Anak kecil sudah kena narkoba. Dari mana dia dapat duit? Bapak ibunya. Anak minta pisau. Mak minta pisau, mak. Jangan. Pisau nanti luka. Anak tidak diberi pisau, tapi anak diberi gadget HP, anak diberi duit, anak diberi motor, anak diberi mobil, diberi motor. Main sana motor. Pup, oh, tiang listrik, mati. Pakai motor, bawa cewek cantik, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. hari akad nikah yang mestinya paling suci dan sakral, yang mestinya dengan senyum calon mertua memanggil, "Hai calon menantuku Abdul Somad." Iya, Bapak. Banyak yang gak setuju. Hai calon menantuku Abdul Rashid. Iya, Bapak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Dulu begitu, sekarang jalan mertua dengan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kenapa marah? Mau tak dinikahkan, mau meletup, mau dinikahkan, sudah hamil, beratus SMS WhatsApp Messenger bertanya, Ustadz Somad, apa hukum perempuan yang hamil dinikahkan? Sah. Alhamdulillah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul empat masalah. Anak yang hamil duluan sebelum akad lahir dia. Maka ketika lahir anak ini tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah. Bin botol, bin sawit, bin kardus. Anak lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan maka anak laki-laki yang pertama tadi tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Karena dia bukan saudara seayah, saudara seibu, saudara seibu, seemak. Tidak bisa menjadi wali. Hujan. <laughs> Kalau si bapak mati meninggal dunia, maka si anak tidak dapat harta warisan. Karena tak ada hubungan nasab di antara mereka. Lahir anak yang pertama perempuan cantik gadis jelita datang orang meminang dia maka nanti si bapak tidak bisa menjadi wali nikahnya saya mau jadi walinya tak bisa kenapa tak bisa ini kan anak saya darahnya sudah diambil rambutnya sudah diambil dibawa ke Singapura tes DNA dokter mengatakan ini anak saudara menurut DNA DNA tak laku mas bro kenapa tak laku apa salah saya Salahmu tahu apa? Mencoblos sebelum hari H. Ini kata-kata Abdul Somad tidak sopan. Abdul Somad tidak beradat. Abdul Somad tidak beradab. Kenapa bicara ini di depan para abu, para abi, para tengku? Tapi mesti saya jelaskan. Ini adalah hukum. Jaga anak gadis kita. Abdul Somad ini pandai-pandai ceramah aja. Jangan-jangan anak gadisnya di Riau sana juga bonceng-boncengan. Anak saya cuma satu. Namanya Mizian Haziq Abdullah. Laki-laki. Jangan-jangan adiknya juga bonceng-bonceng orang. Dan tidak, insya Allah. Kita jaga nih keluarga kita. Kita jaga anak-anak gadis kita. Kalau ustaz cuma ceramah, jangan bonceng-bonceng. Jagalah aurat. Tapi ada yang lebih hebat. Tidak pakai ceramah tidak bersuara, tidak pakai mikrofon, cukup dengan perda. Peraturan daerah, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari mana itu? Loksmau. Heboh se-Indonesia. Perda apa ini? Perda apa ini? Perda menyelamatkan anak gadis. Tidak boleh duduk ngangkang. Ribut semuanya. Tapi ketika artis buka baju, diam. Artis berzina, diam. Orang apa ini? Otaknya berkudis ini orang yang ribut. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, disuruh perempuan duduk sopan, pakai budaya, pakai adat, Aceh tak bisa dilepaskan dari Islam. Setiap disebut orang Aceh pasti Islam. Aceh pasti Islam. Melayu ada yang tak Islam. Nanti tanggal 30-31 saya akan masuk ke suku pedalaman Talang Mamak, Talang Perigi. Tidak Islam. Melayu tua namanya. Tapi kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Ada orang Aceh tak Islam? Tak ada. Kalau ada orang Aceh tak Islam, rencong sudah siap. Maka sejalan dalam satu hembusan nafasnya antara budaya dan agama Ini mesti dijaga baik-baik. Siapa yang bisa menjaganya? Dari bawah, ceramah, khutbah, pengajian, wirid yasin. Dari atas, diikat dengan perda, peraturan daerah. Allah Akbar. Siapa yang membuat perda? Anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Siapa yang memilih itu? Kita maka pilihlah orang yang menyuarakan ajaran Islam. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya ke politik. Orang Islam yang tak peduli politik, maka dia akan dipolitiki oleh politikus. Betul? Pedagang sama politikus beda. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan jilbab laku nih. Tapi kalau politikus nengok orang ramai begini, wah ini bisa dua kursi ini. Betul? Orang Islam yang ramai sebanyak ini, maka pilihlah umat, bangsa, saudara, kerabat, jamaah yang memperdulikan syariat Islam, yang menolong agama Allah dengan kekuasaan. Betul? Tapi banyak jamaah salah tangkap. Setiap saya ceramah, tolong agama dengan kekuasaan, tolong agama dengan tanda tangan, tolong agama dengan politik. Disangka mereka saya mau jadi wakil presiden. saya ceramah itu bukan mau iklan diri saya. Saya mau mati sampai mati jadi guru ngaji saja. Titik. Tidak mau yang lain. Makanya jangan anggap saya sebagai ancaman. Ada daerah-daerah yang anggap saya ancaman. Pergi saya sana, diusir. Pergi sana, suruh pulang. Ini orang kalau datang nanti mengambil suara. Untuk apa saya suara? Suara saya sudah menggelegar. Ya, Tidak perlu Saya datang mau ngaji ada. Mau mencerdaskan umat. Supaya umat ini pilih. Kenapa kau pilih? Bu, berapa calon DPD? Berapa calon DPR yang kemarin ibu pilih? Ada dua Pak ustadz. Gimana cara milih yang dua? istiqoroh Usolli sunnatal istiqoroh politik lillahi ta'ala. Allah. Sama macam mau nikah dulu. Bapak waktu mau nikah dulu kan ada dua calon. Fatimah Aisyah. Fatimah Aisyah. Allah Nah, gimana? Sudah nampak? Udah Pak Yang mana? Dua-duanya Pak Ini Pilih salah satu. Pilih salah satu. Nanti udah agak-agak berapa bulan baru satu lagi. sudah nampak mana yang mau dipilih. Ini gambarnya Pak bosan. Ini gambarnya. Ya. Kenapa ini yang dipilih? Kemarin dia ngasih jilbab dua. Kemudian eh, wirid Yasin kemarin kami minta dana pakai proposal lagunya ya dana ya dana Pak Ustaz. Turun juga. Jangan. Tapi pilihlah dia karena menolong agama Allah. Betul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Bisa bantu saya Pak Ustaz? Kalau semangat bisa, duit tak ada. Apa saran Pak Ustaz? Pokoknya sebelum acara pencoblosan itu, kau rajin-rajin silaturahim. Asal ada orang meninggal, datang. Ada orang nikah, datang. Ada orang sakit, datang. Wah, oh, kau dia pun datang terus. Pantang nampak tenda. Asal nampak tenda, datang. Nampak tenda, datang. Suatu hari nampaknya tenda, langsung datang, langsung mohon maaf. Mohon maaf tuan rumah, kami terlambat datang. Atas keterlambatan ini saya sebagai anak calon mohon maaf. Apa kata tuan rumah? Pak, acaranya besok. Hari ini kami baru mau masang. Disangka udah buka. Karena orang paling berkesan waktu ada orang mati. Makanya nah, nanti kalau dikubur-kubur, ini kami nanti malam berangkat, habis acara pengajian di Lok Sukon langsung berangkat ke Medan, jalan darat, kubur kiri, kubur kanan, dikubur. Banyak orang tak tahu apa doa ziarah kubur. Coba buatkan baleho besar, doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun Alhamdulillah mustaqimin wal mustakhirin as'alullah ala wa lakumul afiyah. Buat bawah, coblos nomor. Itu paling berkesan. Setiap orang yang nengok, oh ini yang buat doa mati kemarin kan. Simple, sederhana, amal tetap mengalir, dunia dapat, akhirat dah. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Banyak orang tak percaya. Dulu kalau saya bicara begini, banyak orang tak percaya. Kau cari dunia, akhirat tak dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpu di kakimu. alat somat ngomong aja. Buktinya mana? Sekarang baru orang tahu. Kau cari dunia, bolak balik kau pasang balehu. Tak ada orang milih kau. Tapi kalau akhirat kau cari, tak ada balehu. Orang memilih kau. Kau aja enggak mau. Oleh sebab itu maka carilah akhirat. Carilah, tapi dunia perlu. Saya tidak mau pula habis acara pengajian ini, semuanya pulang, semuanya buka akhirat. Besok rapat Pak Bupati, rapat Pak Wali Kota, beserta pindah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gimana? Lok Semawe lima tahun ke depan, apa program kita? Bapak, kami mau mati Ikmal di dunia kaka kata isu abada. Kalau udah ingin mencari dunia, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika anak kata tamutu wada. Tapi kalau sudah mati, maka seakan-akan kau mati besok. Kalau solat, seakan-akan solat maghrib inilah solat yang terakhir. Setelah ini mati, maka badanmu lemas. Allahu Akbar. Macam solat orang mati. Tapi kalau sudah untuk rapat, untuk dunia, untuk bisnis, ruko, maka seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Salat maghrib, salat yang terakhir. Di mana? Islamic Center Loksmawi. Musar, masjid membanggakan. Nanti kalau ditanya orang, Ustaz, tahu masjid Loksmawi Islamic Center? Ya, saya ceramah kemarin sana. Di mana? Di tanah lapangnya. Masuk ke dalam, belum lagi. Moga, siapa yang tak bangga? diambil drone dari atas 200 meter ke atas nampakkan kubah masjid nampakkan sejauh mata memandang penuh orang bertanya ini artis dangdut siapa yang datang bukan dangdut man apa ini ini pengajian begitu orang Loksmawi pengajian Allahu Akbar Allahu Akbar saya kalau takbir ada dua kemungkinan yang pertama mengusir setan Tadi mulai ceramah jam 5, sekarang 5.30. Tanpa melihat jam saya sudah tahu. Kenapa? Dari terasa kesemutan. Setengah jam, Setengah jam sudah ceramah baru saya bertakbir. Kenapa? Setan sudah mulai dekat. Dulu katanya setan datang menggoda orang pakai kipas. Nina bobo, oh, Nina sayang. Itu setan jadul. Setan zaman sekarang dibawakannya asli Panasonic. Ustadz berapi-api di atas, dia berair-air di bawah. Makanya saya di mana-mana ceramah, saya ceramah 60 menit, tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya habis ceramah tadi, suara udah agak-agak serak hilang. Tiba-tiba cas balik. Kenapa? Dikasih Pak Ulis makan sirih saya kunam Cuman rasanya Pak Ustaz? Hmm, amazing. <laughs> Makanya sebelum menikah, kita kalau datang ke rumah perempuan, dikasih tepak sirih. Suruh apa? Makan sirih. Sirih. Di dalamnya ada apa? Gambir. Di dalamnya ada apa? Pinang. Di dalamnya ada apa? Kapur. Dibalut dengan sirih. Rasanya pahit, kelat, pedas. Apa maknanya? Makanya ada pepatah mengatakan, makan sirih sepah ditelan. Yang sepah dibuang itu makan tebu. Makan tebu sepah. Jangan tebu sepahnya ditelan. Emang gak ada. Makan sirih sepah ditelan. Itulah makanya saya pergi ke perkampungan terasing. Saya tengok kepala suku membuka daun sirih. Saya buka daun sirih. Dioleskannya kapur. Saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potongkan pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Digulungnya, saya gulung. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tak bisa senyum. Artinya apa? Ada kalanya hidup ini pahit, getir, kelat, pedar. Tapi itu harus dihadapi. Betul? Hidup sudah pahit. Jangan minum kopi pahit. Tuangkanlah sedikit gula apa gula kehidupan serahkan kepada Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya berlazim al-istighfar siapa yang memperbanyak istighfar istighfar tiga diberikan Allah ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja setiap kesempitan hidupnya dilapangkan Allah wa min kulli hammin faraja setiap kesusahan hatinya diberikan Allah kemudahan wa min haitsu la diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka sangka habis salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim pelan ini banyak astagfirullahalazim Macam orang mengulum redoxon. Redoxon itu masuk ke air, dikacau baru diminum. Dia tak masuk Pelan-pelan. Siapa yang tak berdosa? Tentang Nabi Adam yang berdosa. La Jangan kau dekat-dekat pohon ini dimakannya. Dimakan ya. Kata Allah jangan dekat. Eh malah dimakan. Fa'adallahu syaitan. Digoda syaitan. Akhirnya keluar dari sorga. Tapi dia bertobat dan doanya Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan kita yang banyak silap salah dosa. nanti malam bangun solat tahajud usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala sebelum itu solat sunat taubat mantap mamin muslimin yudhimul lamban ada orang buat silap salah dosa narkoba bersina minum amar ghibah namimah adu domba berkelahi sumpah surabah taubat oh, Tak ada cara lain. Balik kepada Allah. Hidup yang susah, kepahitan, kedukaan, penderitaan, mati, sakit, terbakar, hilang. Dulu sebelum ngaji, hidup saya nyantai aja. Dulu sebelum pengajian nyantai. Begitu ikut pengajian Ustaz Somad, pulang, helm hilang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha susah hati, gundah gulana, hilang, terbakar, sakit, mati, duri yang menusuk tapak kaki. Allah ingin mengampunkan segala dosa-dosa. Kalau ada yang dengar pengajian Ustaz Soman orang tua, biasa. Ada mendengar pengajian Ustaz Soman anak muda, biasa. Anak kecil dengar pengajian Ustaz Soman. Luar biasa. Tolong jaga, nanti hilang. pemberi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berputus asa sampai tak tahu masa depan bagaimana, tak ada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tanganmu. Masalahmu besar kecil, masalahmu hebat, tidak ada apa-apanya. Angkat kedua tangan. Allahu akbar. Mengadu kepada Allah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Yang diterjemahkan Ini banyak sekarang ada aliran sesat menerjemahkan. Inna solati solatku. Wa nusuki ibadahku. Wa mahyaya hidupku. Wa mamati matiku. Inna solati my praying. Wa mahyaya my life. Wa mamati my die. Lillahi ta'ala. For you oh my God. Apa pula diterjemahkan? Cukup baca inna solati. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين باقي آيات باقي الفاتحة باقي آيات أبيز الاستغفار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله terbangun istrinya. Nah, apa sholat apa? Sholat taubat, dosaku banyak. Apa dosa kita? Kita tak pernah pacaran, dulu langsung nikah. Bukan sama kau. buka cerita. Oh gitu ya bang ya. Tunggu sebentar ya. Rupanya masakkan air panas dalam panci. Membuatkan kopi. Apa yang dimuliakan Allah SWT? Siapa yang tak berdosa? Ustaz Somad itu tak berdosa. Banyak. Ustaz Somad, Abdul Somad, LCMA. Dosanya tak ada. Dosa kita yang paling banyak. Yang menggoda kita siapa? Setan. Jahat setan itu Jahat. Jangan ejek dia. Itu sudah memang SOS. Standar operasional setan. Memang sudah kerja dia. Tapi kadang banyak juga orang ini buat salah. Setan tidak ada menggoda dia. Ketika dibaca Ustaz Somad. Suami saya ini tidak sholat Pak Ustaz. Boleh tidak dirukyah? Apa saya kan rukyah? Dibawa oleh suami yang tak solat tadi dibacakan rukyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. No respon dia. Tak ada respon. Kenapa tak ada keluar jin? Orang bukan salah jin. Kata jin, aku tak ada ngoda dia. Aku tak pernah ngoda dia aja macam setan. Makanya kadang kita kasihan juga sama setan. Sikit-sikit dia salah. Sikit-sikit dia salah. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya orang nyalah-nyalahkan setan. Kita yang salah. Kita. Jangan-jangan setan sudah pensiun dini sekarang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu kita jaga ini warisan. Siapa dia? Anak-anak kita. Didik dengan pendidikan yang baik. Pemda, Pemko, pemerintahan kota Lok Semawi sudah menyiapkan semuanya. Disediakan tanah lapang, bekerjasama dengan panitia. Tidak boleh disatukan laki-laki dan perempuan. Dibuat polis line ini polis, nah ini yang kuning. Siapa yang melewati tangkap polisi. Mau bayar di sini atau di pengadilan? Sebelah kiri laki-laki semua. Sebelah kanan perempuan semua. Kenapa tak boleh disatukan laki-laki perempuan? Karena kalau sampai laki-laki perempuan disatukan akan lahir pula laki-laki dan perempuan. Itu maka mereka ini tak boleh disatukan dijaga. Yang perempuan dijaga. Ada yang menutup dari kepala sampai kaki. Yang nampak cuma biji matanya saja. Semua ditutup. Ini yang paling abdol, mantap. Tapi ada yang tak sanggup. Pak Ustaz, kau kenapa tak pakai cadar? Saya pernah coba cadar, terus susah nafas. Jangan dipakai yang tebal-tebal. Tipislah. Kalau ada perempuan bercadar, bagus. Jangan ejek. Ini ada laki-laki ni aje, nampak perempuan cadang. Hai, ninja ni Perempuan bercadar kau ejek. Perempuan kau cadar kau lecehkan. Perempuan bercadar kau jatuhkan. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek? Tapi kalau perempuan tak pakai celana kau diam. Menengok perempuan bercadar kau lecehkan. Menengok perempuan tak pakai menutup aurat kau diam. Berarti otakmu berkubis. Berkubis. Bercadar adalah syariat Islam. Bercadar adalah ajaran Islam. Maka kalau ada perempuan bercadar, bagus. Apalagi perempuan cantik. Iya. Kalau sampai dia minum kopi nampak menarik. Gitu. Itu harus pakai cadar. Karena kalau sampai dia tak bercadar, pasti yang supir-supir angkot menabrak tiang listrik. Apalagi bapak-bapak yang jalan sama istrinya. Tengoknya perempuan cantik. Dia tengok ke situ, menitik air beliau. Dia tengok ke sini, menitik air mata. Oleh sebab itu, maka perempuan-perempuan tetap menjaga dirinya. Cantik bukan pada lipstikmu. Cantik bukan pada bedakmu. Tapi cantik adalah karena wajahmu bekas air wuduk, solat duha dan tahajud. Cantik karena cahaya matamu. Bekas membaca ayat suci Al-Quran. Apa namanya? Kalau bahasa kampung kami, inner beauty. Kecantikan dari dalam. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di semawi tak ada yang pakai bedak lipstik berlebihan. Ustaz tahu dari mana? Saya agak-agak aja. Saya dari tadi tak ada nengok wajah satu-satu. Ustaz tadi ngeliat ke sana, saya tak, saya tak lihat wajahnya, saya nengok tiang bendera. Tak boleh nengok wajah perempuan. Kenapa? Aurat. Kita jaga mata kita supaya menjaga diri. Laki-laki yang sudah sanggup menikah. Manis tata amin kumulba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah? Maliyata zawaj. Menikahlah. Ustaz Soman, saya mahasiswa ustaz dulu di kampus. Alhamdulillah. Sudah tamat IP saya empat. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah bekerja. Alhamdulillah. Belum menikah. Na'udzubillah. Dulu Ustaz pernah ceramah, kata Ustaz nikahilah perempuan karena empat. Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, karena kebaikan nasabnya. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Bisa Ustaz carikan yang ada empat-empatnya. Kalau ada empat-empatnya, apa yang kasih ke kau? Tungka'ul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena empat. Lima liha. Karena hartanya. Pak, ya. Kenapa bapak nikah sama ibu ini? Karena hartanya Pak Ustaz. Dulu banyak perempuan mau sama saya. Kenapa pilih dia? Dia yang kebunnya sejauh mata memandang. Lima liha. Yang kedua, wali hasabiha, keturunannya. Kenapa bapak milih dia? Dia keturunan bangsawan Pak Ustaz. Tapi itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awal. Wali Jamal. Kalau pakai alif Jamal, beautiful. Kalau tak ada alifnya Jamal, onta. Makanya jangan sembarang manggil orang. Panggil ya Jamal. Wal Jamal ya, karena cantiknya. Kenapa kau nikah dia? Dia cantik bosak. Dari dulu saya tengok dari jauh cantik. Begitu dekat rupanya tepung terigu. <laughs> Ada perempuan-perempuan ni kalau kita dekat ingat kita bakwan. Satu, tiga kilo. Sudah jelas warna kulit perempuan Indonesia dua. sawo matang dan sawo hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea. ini pakai dah putih. Muka putih, tangan hitam. La'anallahul wasimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat. Tukang buatkan tato. Minta buat tato. Wasimat tukang buat tato. Mutasimat minta buatkan tato. Wal misot mencabut dicabut, dicukur, dibakar. Wal mau mengotak atik gigi. Dulu perempuan kalau mau dinikahi ditengok dulu giginya. Karena zaman itu tak ada akte kelahiran. Gigi kalau makin bertambah umur makin bertambah gigi. Maka perempuan memotong giginya pendek biar nampak muda. Dulu, sekarang sudah ada akte tak bisa. Sama macam beli kambing kurban nanti tengok gigi wal mughayyirat merubah ciptaan Allah jangan kau robah gigi yang sudah bagus jangan kau robah ini dirobah dulu orang pakai kawat untuk pagar rumah ini kawat ini sampai tujuh warna hari Senin hijau hari Selasa ungu orang tak boleh sebut ini untuk apa kecuali tak layak. Ah, itu boleh. Ada perempuan-perempuan tak layak. Senyum dia, tiga hari kita tak tidur. Ah, itu boleh. Tapi yang sudah layak, mubazir. Biarkan, tak boleh koroba. Ini tak boleh koroba. Ini dicukur. Rupanya kalau sudah tua, bulu mata ini tumbuhnya tak kemana-mana. Adi ambek ah, pisau silet. Cukur. Oh, ah, hilang. Tak mungkin pergi undangan hilang sebelah. Ah, hilang kan dua-duanya puasa selesai kawan menelpon bolak balik jadi kita pergi undangan Cuman ini nampak spidol whiteboard Alhamdulillah ya. ya pergi sebentar bang adik pergi undangan dulu ya Nah, kasih makan anak, pel lantai, masak jangan lupa telur dadar. Dah abang. Sampai di tempat undangan, makanan rendang, sambal belacan, pedas minta ampun. Kipas angin tak ada, AC mati. Panasnya, panasnya iya, luntur lah wet Ambil tisu, ha. Senyum, asal nampak orang. orang senyum awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik jam 9 ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati lampu, suami buka pintu. Allahu la ilaha luqayyum. Tak tak tahu, senang tuan Tahu aku sama hati Allah pula. Kenapa hantu ni tak pergi? Bini abang ni. Itulah kalau bini tak mengaji. Tapi kalau sudah ikut pengajian, ini yang saya ceritakan ini tidak ada di Loksemawi. Betul? Betul? mana ada? Lo semawe, jangankan mencukur bulu mata, jangankan mengobak abek murut, jangankan mengkacaukan wajah, sedangkan duduk ngangkang saja diatur oleh perda, peraturan daerah. Allah Wabarakatuh. Jadi semua kami ini da'i, para tengku, para abi, para abu, para tuan guru, mereka berdakwahnya di kampus baca kitab kuning. Ustaz Abdul Somad yang baca kitab kuningnya patah-patah, aja ceramah aja. Jamaah. Ada ustaz yang hafal Quran. Maka mereka mengajarkan tahfiz Quran. Tapi ada orang yang tidak ceramah. Tidak baca kitab kuning. Dengan apa mereka berceramah. Dengan apa mereka berdakwah. dengan kekuasaannya. DPD, DPR, Bupati, Wali Kota. Wartawan, wartawan dengan menulis berita. Ditulisnya berita besok. Jamaah tumpah ruah, tebik akbar, pengajian. Orang-orang yang selama ini merasa dirinya besar. Ditengoknya orang berkerumun di koran besok. Merindingnya, macam kepinding katanya. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua akan mati. Kering gas keren pabrik pupuk, keren investasi. Tapi masjid tetap tegak berdiri mengumandangkan azan. Hayya ala salat. Ramai orang datang. Begitu masuk ke masjid tengok setengah sah. Mana makmum yang layak? Sholat di rumah kok Layan tahiyanna. Mereka tetap juga sholat di rumah. Berhenti. Jangan lagi sholat di rumah. Layan tahiyat. Nah, stop. Jangan sholat di rumah. Kalau tetap juga mereka sholat di rumah. La uharriqatna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka. Rata dengan tanah. Begitu kata Nabi. Makanya masjid ini besar. Ramai. Saya tidak perlu ceramah. Ustadz Somad tak perlu menceramahi orang Loksmawe tentang sholat berjamaah. Sedangkan ceramah aja begini ramainya, apalagi sholat berjamaah. Betul? Jamaah subuh berjamaah. Yang buat program siapa? Bupati. Acaranya subuh berjamaah. Kalau sudah bupati sholat subuh berjamaah, pasti ramai. Tengok belakang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Semua hadir. Kenapa? Takut mereka. Sempat kita tak ikut, nonjok nanti. Begitulah hebatnya kekuasaan. Emang eh, Aceh luar biasa. Bupati menggerakkan sholat berjamaah wali kota mengeluarkan peraturan daerah. Begitulah berkuasa. Waktu ada kekuasaan itulah nolong agama Allah. Ini kadang sudah pensiun barulah ke masjid. Pensiunan bupati, pensiunan wali kota, pensiunan gubernur, kelompok panti jompo. Datang ke masjid. Habis Ustaz ceramah, Ustaz pula dipanggilnya. Sini Ustaz, duduk. Bagaimana cara kita menggoncangkan Indonesia? Pak, dulu kemana aja? Dulu ente kemana? Setelah pensiun baru mau menggoncang. Mari kita goncang ke Indonesia. Tangan pun udah menggoncang. Dulu lah eh, waktu ada kekuasaan itu. Waktu jadi bupati, waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur. Ke atas, jangan nanti tersinggung. Waktu ada sudah pakai menolong agama Allah. Betul. Lu udah tak ada, tak ada gunanya lagi. Ustaz kenapa tak mau? itu yang banyak ditanyakan jamaah. Ustaz kalau tak mau, saya ini akademisi, bukan politisi. Politisi itu adalah politikus praktis, penerap. Tapi kami Ustadz menjelaskan. Saya tidak pernah menyebut partai, saya tak pernah menyebut nama orang, saya tak pernah menyebut nomor, tak pernah, tak pernah saya sebut coblos nomor, tak pernah, tak pernah saya sebutkan. Saya hanya menunjukkan, pilihlah orang yang peduli pada Islam. Pilihlah orang cinta ulama. Pilihlah orang yang bukan cinta ulama karena musim-musim tertentu saja. Pilihlah orang yang sholat rajin berjamaah. Sholat berjamaahnya kapan? Dari dulu memang sholat berjamaah. Karena ada juga yang sholat berjamaah kalau ada musim-musimnya itu. Yang mau dekat-dekat, ah, baru. Bukan begitu. Oleh sebab itu, Ustaz Somad, saya mendengar ceramah Ustaz tersinggung saya. Jangan. Karena di beberapa tempat saya ceramah, tersinggung, dua hari sudah itu meninggal. Bukan saya hebat, enggak. Ajarnya sudah sampai. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ceramah tak boleh sindir-menyindir. Saya penceramah yang tidak bisa dipesan ceramah. Tak bisa. Ustaz, nanti jangan cerita jilbab. Ustaz nanti kalau ceramah jangan cerita jilbab. Kenapa? Bini kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak berjilbab? Yang ngundang tu langsung pucat mati. ini tak bisa diajak kompromi Ustaz. Pokoknya inilah wal awal wal akhir. Satu ulang lagi ya. Tiga bulan kena skor. Tak ada di telepon. Tak ada di telepon. Padahal saya biasanya si Matupang. Siang malam tunggu panggilan. Tak ada di telepon. Tiba-tiba setelah tiga bulan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Tak tukar nomor. Nomor Ustaz tak boleh diganti. Nanti bingung jamaah telepon. Bisa datang ke kantor kami lagi Pak Ustaz? Bisa. Tapi udah tiga bulan kalian skor. Alhamdulillah Pak Ustaz. Yang tersinggung kemarin mati. Diundang pula saya sama masjid. Ustaz, tolong Ustaz ceramahkan nanti. Apa judulnya? Ada jamaah yang bersedekah 300 juta. Tiba-tiba duit itu tariknya balik. Ini pnt ini, palang merah Indonesia. Mau mengambil darah, hati-hati. Paling pingsan. Paling pingsan. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan insyaallah. Allah. Amin. Itu maka saya takut selamat kuat-kuat. Mana yang tak tahan dengan suara Tapi itu kita lembut-lembut aja. Astagfirullah. Rabbal Malaya. Astagfirullah. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك terkejut saya. Kok tiba-tiba suara saya mantap? Pak Asibuan ngasih saya baju. Ini katanya kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja jangan makan. Makasih Pak Asibuan. Tahadu tahabu. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Beliau ngasih hadiah, pusatnya kenapa tak kasih? Saya baju tinggal satu bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiru balas. Kalau pernah ada orang buat baik sama kita balas. Kalau tak sanggup membalas doakan dia. Siapa yang membawa Ustaz Somad ke Loksemawi? Siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berceramah? Siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berkumpul bersama dengan jamaah sedemikian banyak? Tak dapat saya balas. Kalau tam sanggup kamu membalas, doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Bapak Ibu, setelah ini kita berpisah. Tapi tidak Bercerai. Bercerai kita runtuh berpisah kita ke Pak Kuas sekali lagi nah kalau setelah bercerai berpisah ini apakah putus hubungan kita tidak karena kita tetap akan saling mendoakan doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah jangan sekarang masih ada pengajian lagi Lama ini mau cepat aja kita doakan Makanya nanti habis salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ikut berdoa sama imam. Ini banyak sekarang jamaah ini habis salat tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macamlah doa. Kok oh, kenapa tak berdoa? Kenapa kau tak berdoa? Alah doa yang lama lamanya belum dikabulkan, kenapa kita tambah? Doa. Yang diminta doa imam itu doa keberkahan. La yajtami' malaun sekarang pun orang berkumpul. Wayad'u ba'duhum berdoa satu orang. diaminkan yang lain. Ya Allah selamatkan anak kami dari narkoba. Selamatkan dari zina. Selamatkan dari pergaulan bebas. Selamatkan dari penyakit otak bodoh, tolol, goblok. Buat mereka orang yang taat takut kepada engkau dan ikhlas beramal karena engkau ya Allah. Dan yang paling penting jadikan mereka ikhlas beramal lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pengajian ini yang ada sakit-sakitnya balik dari sini sehat insya Allah. Yang lajang yang gadis belum bertemu jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Udah nikah pula. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, saya berdoa tak bisa pakai bahasa Arab, Ustaz. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Berikanlah berkah kepada negeri kami dok Sumawi jauhkan daripada malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar. Doa masalah. Saya tak bisa pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Pakai bahasa terserah. Pakai bahasa Aceh, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Oh my God, please God, forgive us. Please bless us. Please, oh, I want to, you make me happy every day.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 Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia ikut geng motor, jangan sampai hamil sebelum nikah, buat IP-nya empat cepat dia selesai kuliah, jangan sampai supaya dosennya itu mempersusah dia, kalau ada dosen mempersulit dia, kalau bisa cepat mati aja. Kalau bisa cepat dia pulang ke Loksmawe mengabdikan ilmunya, bisa dia jadi honorer, kalau bisa jangan lama-lama cepat PNS, kalau tak bisa pun tak apa-apa, tak kepada Allah. Doa jangan terlalu spesial. Ini ada orang berdoa terlalu penting. Ya Allah ada tanah 25 meter kali 30. Sebelah kanan bersempadan dengan Pak Wali Kota, depan Pak Upati Jalan Raya. Harga masih nego. Perlu. Ya. Jangan doa terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan. Tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Doa itu bukan untuk Allah. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Dalam hatimu berbisik pun kami tahu. Kalau Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita suarakan? Karena ingin menguatkan hati kita. Ya Allah. Tapi kalau doanya di masjid, depan orang ramai, jangan kuat-kuat. Ya Allah, tambah khawatir suamiku sering keluar kota. Dengar kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau banyak orang doanya spesialis terus gerak-gerakan ini. Datang kawan nanya, kau doa apa sih? Terserah aku lah, mulut mulut aku mau tanya. Nah, kalau jadi imam, kalau saya jadi imam, doa saya 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah wa barakatan fir rizqi rezeki berkah wa taubatan qablal maut taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut rahmat sebelum mati wa maghfiratan ba'dal maut ampunan sudah mati Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar selamat dari api neraka wal afwa indal hisab berdoa begitu ini banyak sekarang doa cepat-cepat. Allah Allah Allah. Allah. Mau. Mau. Anak-anak kita, ini anak-anak. Ustaz Somad sudah ceramah satu jam. Tadi mulai jam lima, sekarang jam enam. Anak-anak sejam dengar ceramah fokus. Anak-anak dengar ceramah, ini luar biasa. Kalau ada mak-mak dengar ceramah, biasa. Tapi kalau anak-anak dengan ceramah, mereka ini yang akan menjadi wali kota 20 tahun akan datang. Mereka ini yang akan menjadi wakil presiden 20 tahun akan datang. Mereka nerima, tak nolak insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Jangan sampai tak mau berdoa. Nabi berdoa malam perang Badar, malam Jumat, 17 Ramadan menghadapi kafir Quraisy di Badar. Nabi mengangkat tangan. Nabi kalau berdoa tangannya diangkat. Ini sekarang ada orang berdoa, tangan di paha. Nabi tangan di atas. Ini yang doa. Kalau ada orang berdoa tangannya di bawah, itu sama terserah oleh Allah mau ngasih ngasih tidak minta apa-apa. Doa kok gitu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين doa itu dirayu Allah Allahumma taubatan qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت datang kita bawa proposal ke kantor wali kota tentu kita raih Bapak pembangunan masjid kami perlu lima sak semen kalau tak ada dua kotak keramik kalau tak ada batu kerikil pun jadi kalau tak ada juga parah kali ya ini ada pula bentak-bentak. Mau. Susah mana dengan bentak. Kikil. Bata. Semen. Kata Pak Wali panggilnya Sarpol PW. Sarpol sih. Kau tangkap gila. Solat berjamaah di masjid memupuk kebersamaan. Kalau sudah masuk masjid tidak lagi ada bawa-bawa atribut. Tentara masuk masjid, polisi masuk masjid, PP masuk masjid. Pemuda Pancasila. Pancasila. Abadi masuk ke masjid. Kalau sudah masuk masjid membawa. Apakah Ustaz Somad lebih mulia, lebih terhormat, lebih dimuliakan orang? Belum tentu. Saya masuk masjid, sholat Jumat terlambat. Lambat saya sholat Jumat karena macet di belakang. Anak-anak kecil ketawa. Saya tengok, dia tengoknya enggak saya. Kan takut dia sama saya. Jadi pusat kita gitu. Tak lama masuk polisi. Polisi lambat juga. Lebih lambat lagi saya ini. Masuk polisi sholat. Allah. Pucat anak-anak. takut. Kenapa mereka takut? Pistolnya. Kira-kira mana yang paling bermanfaat? Ustadz apa polisi? Polisi lah takut dia pistol. Padahal pelor tinggal di rumah. Artinya apa? Setelah anak-anak kita tadi taman pesantren, dalam kepalanya Al-Quran, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, ada di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan Al-Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, tajwid ada di kepalanya. Terserah kau mau jadi apa. Mau jadi polisi, silakan. jadi polisi dia. Pas sedang ramai lalu lintas, dia atur. Pas tak ada, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi pilot dia. Jadi pilot. Sekarang kalau kita naik pesawat, lagu barat. What can I do? Coba kalau pilotnya itu anak tahfiz Quran. Begitu naik, all of our passenger, ladies and gentlemen, kepada buku di stempel semuanya. Mari kita dengarkan pembacaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tenang semua. Penumpang-penumpang. Bayangkan kalau anak kita dari Lok Sumawe, hafal Quran, jilbabnya panjang, hafalannya banyak, sholat doa, tahajud. Apa kerjanya? Dokter spesialis. Masuk dia ke rumah sakit, bawa jarum. masuk di ruangan ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Senang ya Bu? Sehat ya Bu? Kenapa kata ibu-ibu itu? Ya Allah, tenang hati saya dengan ibu dokter. Kalau adalah anak lajang saya, saya pinangkan. Ada pula bapak-bapak di situ sakit kronis. Sehat ya pak? Apa kata bapak itu? Kalau mati biniku, kuku pinang lah ibu. Siapa yang tak senang? Tiba-tiba masuk dokter yang tak sekolah agama, yang tak tahu anak metal, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu. Rambut durian, anting-anting 12. Kiri anting, kanan anting, atas anting, hidung anting, bibir peganting. Menengok bibir dia peganting, pasien itu pula yang ngilu. Kuku hitam, kuku hitam panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki pakai jarum suntik, masuk ruang ICU. sampai sakit? Coba, coba. Mana, mana, mana? Disangka orang tuh malaikat maut. Mati kontak. Artinya apa? Anak-anak kita ini ke depan yang akan memimpin Lok Semawi 20 tahun akan datang. 2018 Abdul Somad ceramah di sini di tanah lapang di depan Islamic Center 2038 Abdul Somad akan datang lagi siapa yang mengundang wali kota yang sedang duduk di bawah Allah Akbar. Mereka akan mencari catatan-catatan, mereka cari, mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad. Betul. Bisa kami undang Kolok semami? Bisa. Datang Pak Ustaz. Ya. 20 tahun lagi. Oh, udah tua betul saya. Sudah disediakan kursi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad 20 tahun yang lalu ceramah di sini. Saya yakin bapak-bapak kalian sudah akan cacing semua. Saya bangga. Dulu kalian yang di bawah ingusan, jelek, busuk, pendek, hitam, pesek. Tapi hari ini kalian sudah jadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Hadir kalian tetap bersuara, berkumandang Allahu Akbar di atas. Karena kalian gas boleh kering, pupuk boleh habis, investor boleh tak datang. Tapi warisan yang tak mati, tak lekang karena hujan, tak... Lupa pula. Maklum dah tua kan. Mungkin kan ceritanya 20 tahun akan datang. Adapun pengajian kita petang ini judulnya adalah menghadapi sakaratul maut. Itulah kebanggaan kita. Itulah kebanggaan Ustaz. Apa yang dibanggakan Ustaz? Harta tak ada, popularitas hilang, yang dibanggakan adalah ilmun tak bih. Oleh sebab itu kita jaga warisan ini, daftarkan anak-anak ke pesantren, biarkan mereka terbang sejauh mata memandang, tapi di saat petang mereka akan kembali pulang karena mereka tahu di mana letak sarang, di mana tempat mereka. Susah hatinya, tetap dia datang ke masjid. Besar jabatannya, tinggi kekuasaannya, dia tak sombong, ditempelkannya keningnya ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau tegak perkasa, tempelkan keningmu ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau sedang down, jatuh, stres, depresi, dongakkan kepala, angkat tangan. Allahu Akbar. Itu filosofi sholat. Sedang jatuh, sedang terkapar, naik, angkat tangan. Allahu Akbar. Sedang berada tinggi di atas, turunkan kepala. Allahu Akbar. Hidup ini ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Saat ini kau di bawah, jangan sedih. Tapi engkau yang sedang di atas mobil pemadam juga jangan bangga. Itulah anak-anak muda yang menjadi pejuang Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita kemana mata memandang, pandang ke belakang ramai, pandang ke depan ramai, pandang ramai. Bahkan saya pernah ceramah dicopot baliho, rupanya di belakang ada juga orang. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Saya tanya, siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang zaman sekarang, tanyalah kepada calon-calon anggota legislatif. Susah. Udah dikasih sembako, tak juga datang. Dipanggil artis dangdut, meliuk-liuk sama ular kobra, tak juga datang. Dipanggilkan penyanyi pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Tak juga datang. Tapi hari ini tak ada artis dangdut yang datang ini siapa? Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang hari ini bukan karena siapapun tapi karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah menuntut ilmu dengan niat Allah taala, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumahnya dapat amal jihad fisabilillah. Yang sempat pulang pulang, yang tak sempat pulang karena waktu 20 menit lagi azan maghrib tetap iktikaf di masjid. Yang kira-kira uh, bau belum sempat mandi, ah, ah, mandi dulu. Karena kalau sampai kita mandi, tidak mandi, kawan di sebelah tak khusyuk. Allahu Akbar. Bukan terbayang dia Allahu Akbar, ketiak di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang musafir jauh, sholat jamak, sholat kosor. Tapi insya Allah semuanya bernilai jihad. Sampai kapan? yang yarji'a. Sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara saya bilang sampai pulang, tiba-tiba tak pulang-pulang. Bang, abang di mana? Jihad. Udah jam 3 nih bang. Ustaz Soman udah balik. Jihad. Rupanya di meja gaplek. Lepas. yang sering pengajian, yang sering tablik akbar, yang sering sholat berjamaah, itulah yang nanti akan mudah waktu sakratul maut dibisikkan ke telinganya. La ilaha illallah sekali bisik. Gol. Tapi kalau yang tak pernah pengajian, tak mau sholat berjamaah ke masjid, bolak-balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Datang kawan yang pandai, diambilnya HP. Ini kan? Langsung kan? Gambar apa kau tunjukkan? Ini apa? Bala enam. Carinya di Google, bala enam. Ini kan? Iya. Apa yang paling sering kau tengok, ah, itulah. Terserah, saya bukan aku nakutin, tidak. Yang main gaplek, mainlah terus. Yang main song main lah tu. Nanti tinggal tunjuk. Wajib kan? Ya. Mudah-mudahan selesai pengajian ini taubat semuanya insyaAllah. Allah hazih ini ya. Nanti kalau ada yang nanya. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Sama Ustaz eh, Syekh Rasid Ustaz ramai kami tadi. Apa pahala yang didapat? Allah Ta'ala yang memberikan balasan. Apa isi ceramah Ustaz Somad? Entah aku pun tak tahu. Pokoknya ceramah saja dia. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah wala dainan illa qadaita hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah wala anziban illa zawajata yang lajang yang gadis berikan jodoh yang baik-baik ya Allah wala radiban illa anjabata yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah wala maridan illa syafaita yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah Allah maja'ana min hufazil quran wal hafizan jadikan anak-anak kami para penghafal quran Min minal mujahidina fisabilik berjuang di jalanmu dengan agamamu menolong dengan harta dan nyawa mereka ya Allah Allah maktim lana bi husnil khatimah wala taktim alayna bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan agar kalam kami ketika ajal sampai yang keluar dari mulut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. منا ومنكم تقبل يا كريم mohon maaf segala kesilapan terima kasih segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh